yushrik bi'ibadati rabbih ahada Kata Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, "Man yarju liqa'a rabbih." Siapa yang ingin dan berharap untuk bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, amalan saleh dikerjakan, ibadah-ibadah dikerjakan, semuanya dalam rangka mengharapkan kita bisa bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah? Maka mereka-mereka yang tidak meyakini tentang ru'yatullah dan tidak meyakini liqa'a rabbih, yang tidak meyakini akan bertemu Rabbnya, maka mereka nggak akan semangat beribadah. Akan malas beribadah. Dan mereka tidak akan ada dalam hatinya pendorong untuk ikhlas untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka-mereka yang beriman dengan akidah ini mereka berharap dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah ini yang ada pada salafus saleh, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu Allah, ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Selanjutnya dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala yaitu Asyarih pensyarah aqidah tahawiyah yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah qala wa idafatu an-nazari ila al-wajhi alladhi huwa mahalluhu fi hadhihi al-ayah wa ta'diyatihi bi adat ila sarihah fi nazar al-ain kata beliau diidafahkannya disandarkannya kalimat nadhara kepada wajah yang merupakan dia tempat atau yang kalimat yang disebutkan dalam ayat tadi wa ta'diyatihi bi adat ila dan dia mutaaddi dengan kata sambung ila ini menunjukkan bahwa nazar tadi nazarul ain Beliau menerangkan tentang apa yang ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah Wajah-wajah ketika itu berseri-seri. Wajahnya ahlul jannah. Wajahnya kaum mukminin nadirah duman. Ila rabbiha nadirah kepada Rabb mereka mereka memandang. Nadirah yang kedua dengan Allah dari kata nadhara. Nadhara kalau digandengkan kepada wajah dikatakan nadirah sebelumnya kalimatnya ila rabbiha Dikatakan kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipakai kalimat kata sambungnya ila rabbiha nadhar maka ini jelas nadharul ain, pandangan mata. Kalau pandangan hati atau pandangan dalam artian lain maknawi maka tidak pakai ila. Seperti orang menyatakan fi nadhari Ana hadza la yaslah. Fi nazari dalam pandanganku ini nggak pantas di situ. Semestinya di sana. Nazar lain atau bukan? Bukan nazar lain. Dalam pandanganku maksudnya pendapatku. Tapi lihat, apakah pakai ilah? Kalau nazara dengan makna yang seperti itu tidak menggunakan kata sambung ilah. Maka kalau menggunakan kata sambung ilah, jelas maknanya bukan pendapat, bukan makna yang lain, tetapi pandangan mata. Nawartu ila syai. Aku memandang pada sesuatu. Artinya memandang dengan pandangan mata. Maka jelas ayat tadi dengan kalimat ila rabbiha nadharah. Ila rabbiha. Memakai kata sambung ila. Dan kepada Rabbnya mereka memandang. <laughs> Ikhwan bin a'azakumullah wa ikhla'il kalam bin qarinatin tadullu ala khilafih haqiqah mawdu'ah sarihah fi anna Allah arada bidzalika nadhar al-ain allati fil wajhi ila Rabbi jalla jalaluh ada alasan yang kedua bahwa idafah kalimat nadhara disandarkannya kepada wajah apa kalimatnya apa ayatnya di awalnya wujuhun yawma idhin nadhara ila rabbiha berarti al-fa'il pelaku dari kata nadhara nadhara adalah wujuh wajah-wajah mereka memandang berarti diidafahkan nadhara kepada wajah berarti pandangannya pandangan wajah maka tidak mungkin bisa ditakwilkan kepada makna pandangan hati, tidak bisa. Karena kalau disandarkannya kepada wajah, jelas maksudnya mata. Karena di wajah ini yang dipakai untuk memandang adalah mata. Maka kalau wujuhun yauma idin ila rabbiha atau wujuhun dikatakan wajah-wajah saat itu berseri-seri ila rabbiha nadhara kepada Rabbnya memandang berarti nadharul ain Berapa korinah? Satu korinah karena memakai kata sambung ila. Korinah yang kedua, tanda yang kedua bahwa dia disandarkannya kepada wajah, wajah memandang. Kalau saja kepada seseorang atau kepada hati, hati saya memandang, mungkin bisa bermakna pendapat. Hati saya memandang bahwa ini lebih bagus dari itu. Iya kan? Tetapi kalau disandarkannya kepada wajah, wajahnya memandang jelas itu adalah nazarul ain. Sudah ada korinah dua yang sangat jelas. Ditambah lagi ikhlaul kalamin tinta tadullu ala khilafih. Ditambah lagi kosongnya, tidak adanya korinah-korinah yang menunjukkan kepada makna lain. Tidak adanya ikhla artinya khala bersih tidak ada. Karina-karina yang tadullu ala khilafih tidak ada karinah-karinah yang menunjukkan kepada makna lain selain makna itu. Maka jelas itu adalah hakikatun mawdu'atun sarihatun fi anna Allah arada bidzalika nazar lain. Maka ini adalah benar-benar hakiki diletakkan kalimat nazar sarihah secara jelas tegas bahwa Allah menghendaki makna nazar itu adalah memandang dengan pandangan mata kepada Allah Rabbul Ta'ala Rabbul Jalal Jalaluh Jalla Jalaluh fa inna nadhara karena kalimat nazara lahu iddat isti'malat kalimat nazara nun dha dan ra dalam bahasa Arab memiliki sekian penggunaan bihasbi silatihi wa ta'addihi binasih tergantung dengan silahnya kata sambung kata sambungnya dan juga tergantung kepada apa dikaitkan. Ta'addihi kata sambung, sila itu kaitannya. Tergantung kaitan-kaitannya dengan apa dan tergantung pula dengan ta'addinya. Membutuhkan kata sambung apa? Akan berubah-ubah maknanya sesuai dengan kaitannya dan sesuai dengan kata sambungnya. Fa in uddiya binafsihi kalau dia uddiya binafsihi artinya ghair muta'addi kalau dia min Tidak perlu kata sambung. Kalau nadhara tidak memakai kata sambung, tidak pakai ilah, tidak pakai kata sambung apapun. Fa ma'nahu tawaqquf wal intibar. Maka maknanya adalah berhenti dan menunggu. Kalau kalian lihat buku-buku bahasa Arab dalam muhadatsah, intazir. Apa intazir? Menunggu. Tunggu intadara yantadiru Dari kata apa intadara Itu kan mazid. <laughs> Sebelum mazid, sebelum ditambah dengan huruf-huruf, dia aslinya adalah nadhara. <laughs> Maka ketika disebutkan dalam ayat Al-Quran, <laughs> kisah tentang mereka-mereka nanti yang tidak mendapatkan cahaya yang qiyamah, maka mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki cahaya, "Unduruna naqtabis min nurikum." Unduruna naqtabis min nurikum. Apa unduru di sini? Apa maknanya? Lihatlah. Hati-hati. Bahasa Arab tidak tidak semudah itu, tidak letterlah pokoknya nadoro pasti maknanya melihat tidak. Tergantung kaitannya, tergantung kata sambungnya. Kalau dia tidak ada kata sambung apapun, maknanya menunggu. Sehingga unduruna maknanya tunggulah Aku ingin mengambil cahaya kalian. Umduruna naktabis min nurikum. Tunggu kami. Kami ingin menggunakan cahaya kalian. Khamilina a'azakumullah dalam surat Al-Hadid. Ini penggunaan pertama. Penggunaan yang lain. Wa in uddiya bifi. Kalau menggunakan kata sambung fi. Fama'nahu at-tafakkur wal-i'tibar. Maka maknanya adalah berfikir dan mengambil pelajaran. Apa contohnya? Awalam yanzuru ila malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak melihat di kerajaan langit dan bumi? Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-ard wa ila al-jibali kaifa sutihat wa ila al-ardi. Nah, kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat disebutkan juga dengan kalimat afala yanzuruna apakah mereka tidak melihat apa maknanya di sini melihat yang duru apakah memandang dengan mata atau maknanya mempelajari tafakkur fi ada kalimat fi unduru fi kada sehingga ketika ada orang yang mengatakan kepadamu seorang Arab membawa peralatan yang rusak kepada kamu, lihat padanya. Undur fiha. apakah kamu cuma lihat tok selesai? Sudah. Udah, saya lihat. Akan dimarahi kamu. Disuruh perhatikan lihat yang rusak apa maksudnya. Pelajari ini rusaknya di mana, salahnya di mana. Unduru fiha. Unduru fiha. Kalau pakai fi, bukan hanya memandang tetapi nanti penggunaan pakai ilah baru memandang. Tapi kalau unduru fi, yanduru fi, atau afala duruna ilal ibili kaifa atau lebih tepatnya yang disebutkan dalam ayat ini awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard apakah mereka tidak melihat kepada kerajaan-kerajaan langit dan bumi karena bila ini memakai kata fi Wa in uddiya bi ila kalau menggunakan kata ila maka maknanya adalah al muayanah bil absar. Memandang dengan mata. qaulihi Unduru ila tamarihi ida asmar. Unduru ila tamarihi. Lihatlah kepada buah-buahnya. Ida asmara ketika berbuah. Apa maknanya? Tafakkur? Bukan. Bukan tafakur maknanya. Tapi maknanya lihat buahnya, pandanglah. فكيف إذا أضيف إلى wajhi alladhi huwa mahallul basar. maka sekarang bagaimana kira-kira makna nadhara kalau dikaitkan dengan wajah wajahnya nadhara wujuhun yawma idin nadhara ila rabbiha nadhara wajah-wajah mereka memandang kira-kira yang mana ya. Apakah bermakna menunggu? Wajahnya menunggu. Ditertawakan orang Arab kamu. Wajahnya menunggu. Atau wajahnya berpikir. Berpikir pakai wajah. Bagaimana kamu ini? Enggak tepat. Wajahnya berpikir salah. Wajahnya e, menunggu lebih-lebih lagi. Lebih parah. Jelas kalau kepada wajah atau disandarkan kepada wajah, wajahnya nabara. ya jelas maknanya memandang. Nazarul ain, إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر وروى ابن مردوية بسنده إلى ابن عمر disebutkan sanadnya oleh Ibn Marduyah kepada Ibn Umar radhiyallahu taala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qoulihi ta'ala tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala wujuhu yawma idin nadhirah qala minal baha wal husn ila rabbiha nadhrah qala fi wajhillahi ta'ala wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri yakni nadhrah minal baha'i wal husn baha itu sangat mengagumkan sangat indahnya wajah-wajah mereka berseri-seri bersinar-sinar wal husn dan sangat bagus wajah mereka nadhrah dengan dhad maknanya berseri-seri bersinar bercahaya dan sangat indahnya wajah mereka. Ila rabbiha nadharah kepada Rabb mereka nadharah yang kedua maknanya fi wajhillahi azza wa jal yakni memandang wajah Allah azza wa jal. Disebutkan di sini sanadnya bahwa riwayatnya dari jalan Tuwair an Ibnu Umar demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Hakim dan dikatakan Tuwair ibni Abi Fahitah Fahitah wa illam yukhrijahu falam yunqim alaihi ghairu tashayyu' dia tidak dicerca kecuali at-tashayyu' kesyiah-syiahannya dan tashayyu' bukan syiah tetapi orang yang kesyiah-syiahan atau cenderung kepada syiah dan syiah ketika itu ada dua jenis ada syiah zaidiyah ada syiah idna syariah atau rafidah tetapi sekarang hampir nggak ada Zaidiyah. Semuanya mereka dalam keadaan e, eh, Rafidah. Ya. Berkata Zahabi, bal huwa wahil hadis. Kata Zahabi, bahkan riwayat orang ini sesuai tadi wahil hadis. Hadis yang wahiyah. Wahiyah nggak ada nilainya. Enam. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Al-Fatah ketika mengomentari ucapan hakim, Kultu La alam ahadan sarraha bitawthiqihi bal atbaqu ala tad'ifihi. Kata Ibn Hajar, aku tidak mengetahui seorang pun yang tegas menyatakan thiqahnya orang ini, terpercayanya orang ini. Yani bal atbaqu bahkan mereka menetapkan dengan sepakat ala tad'ifihi atas dhaifnya riwayat ini. Kalau Qul sehingga riwayat yang seperti ini tidak jadikan hujjah Cukup dengan apa yang pernah kita baca dalam Bukhari dan Muslim tentang ucapan Rasulullah SAW. Masalah wajah atau memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan itu cukup. Kafa bis sahih anid anid da'if. Cukup dengan yang sahih dari yang baik. Wa anil Hasan qala tu ila rabbiha kata Al Hasan nazar tu eh, ila rabbiha fanudrat binurihi. Tafsir ayat tadi. Kata Al Hasan Nazarat ila rabbiha. Wajah-wajah tadi memandang Rabbnya. Fanadzarat fanudzarat binurihi. Maka wajah-wajah mereka menjadi bercahaya. Wajah-wajah mereka menjadi bersinar, bercahaya. Berarti Al Hasan Al Basri menyatakan memandang wajah Allah dulu, kemudian berseri-seri. Walaupun ayatnya menyebutkan dengan terbalik. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhira Diterangkan dulu keadaannya, baru sebabnya. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Memandang wajah Rob mereka. Paham ini maksud? Ya, ini memandang wajah Allah sehingga wajah-wajah mereka menjadi nudrat bercahaya dan berseri-seri. Ini dikatakan Al Hasan. Nudrat, uh, eh, nadarat ila rabbiha fa nudrat binurihi. Nazara nazarat ila rabbiha memanjang wajah Rabbnya fanubdirat maka berseri-serilah wajah-wajah mereka. Wa qala Abu salih an ibni Abbas ila rabbiha nazarah kepada Rabb mereka mereka memandang qala tanzur ila wajhi rabbiha azza wa jal yakni memandang wajah Rabb mereka. Lihat Walaupun kalau berhujjah dengan hadis tadi dhaif, tetapi para ulama, para mufassirun semuanya menyatakan bahwa makna nadharah dengan dha adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Sebagaimana dikatakan pula oleh Ikrimah, wujuh yawma idin nadharah qala minan na'im. Wajah-wajah mereka berseri-seri karena kenikmatan-kenikmatan jannah. Wujuh yawma idin nadharah Qala tandur ila rabbiha nadaran. Mereka memandang wajah Rabb mereka dengan benar-benar memandang. Kemudian dihikayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga seperti itu bahwa makna ila rabbiha nadhah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha qawlu mufassirin min ahli sunnati wal Hadith. Ini ucapan para mufassirin dari kalangan ahlul hadis, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya menafsirkan seperti itu. Wa qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha ladaina mazid. Kata Allah bagi mereka ma yasha'un apa yang mereka inginkan. Ini mereka dalam jannah ahlul iman kaum mukminin lahum ma yasha'una fiha bagi mereka mendapatkan apapun yang mereka sukai. Apapun yang mereka ingini. Waladaina mazid. Dan kami memiliki mazid, kata Allah. Memiliki tambahan lagi. Berkata Tabari, yani Ibn Jarir Tabari, rahimahullah. Qala Ali ibn Abi Talib wa Anas ibn Malik. Berkata Ali bin Abi Talib dan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma, huwa an-nazaru ila al-wajh ila wajhi Allah azza wa jalla bahwa tambahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah memandang wajah Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Ayat lain juga yang menyebutkan kalimat ziyadah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah dan tambahan. Fal husna mendapatkan husna adalah surga. Sedangkan ziyadah hiya nazar ila wajhil karim. Nazar memandang wajah Allah al-Karim. Fassaraha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian. Ditafsirkan pula oleh para sahabat demikian. Ditafsirkan pula oleh para pengikut mereka setelahnya juga demikian sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu membaca ayat ini lilladzina ahsanul husna wa ziyada bagi mereka-mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyada qala maka Rasulullah menafsirkan Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Ida daqala ahlul jannatil jannah wa ahlul narin nar." Ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, nada munadin, maka berserulah penyeru, "Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, Inna lakum indallahi maw'idan Sesungguhnya kalian memiliki janji dari Allah Subhanahu wa taala yuridu ayun yunjizakumuh dan Allah ingin menunaikan janjinya sekarang ini. Fayaqulun maka penduduk surga berkata, "Ma huwa? Apa itu? Alam yuthqil mawazinana? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan-timbangan amal baik kami? Wa yubayyid wujuhana? Bukankah telah memutihkan wajah-wajah kami?" wa yudkhilana al-jannah, bukankah dia telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa yujirna minan nar dan telah menyelamatkan kami dari api neraka? Fayakshiful hijab, maka Allah pun menyingkapkan hijabnya. Wa yanduruna ilaih, maka mereka pun memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaih maka tidak ada pemberian apapun yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wahiyaz ziyadah dan itulah ziyadah. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. surga dengan seluruh kenikmatannya yang sungguh tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia sama sekali ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau surga sudah bisa menjadi pendorong orang beramal saleh, ingin mendapatkan jannah, ingin mendapatkan surga, maka tentunya lebih-lebih lagi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tentu lebih membuat kita semangat beribadah. Karena sehingga ahlu sunnah mereka dalam keadaan lebih semangat beribadah karena mereka berharap ingin bertemu Allah, ingin memandang wajah Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu karena mereka punya ilmu, mereka yakin memandang wajah Allah lebih nikmat daripada surga. Sebagaimana dalam hadis ini, dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nabari ila wajhih tidak ada sesuatu pun pemberian Allah pada mereka yang lebih mereka sukai daripada memandang wajahnya ikhwan fillah a'azakumullah muslimin yang saya hormati dikatakan warawahu ghairuhu bi asanida mutaaddidah dan diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat lain dengan sanad-sanad yang beragam bermacam-macam dengan sekian jalan, sekian sanad wa alfadin ukhar dengan kalimat-kalimat atau dengan lafat-lafat yang berbeda-beda tetapi maknanya sama anna ziyadah an nazar ila wajhillah bahwa yang namanya ziyadah tambahan dalam ayat-ayat tadi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat waladaina mazid lahum ma yashauna fiha waladaina mazid. Bagi mereka semua apa yang mereka sukai dan kami memiliki tambahan, yakni memandang wajah Allah. Demikian pula pada ayat tadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah juga makna ziyadah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan diriwayatkan sekian hadis dengan sekian lafaz, dengan sekian jalan yang semuanya sahih, semuanya saling dukung mendukung yang intinya sama yaitu memandang wajah Allah itulah yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat-ayat tadi. Kadzalika fassaraha sahabah. Demikian pula ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Demikian pula diriwayatkan oleh mereka para mufassirun oleh Ibnu Jarir dalam kitabnya, dalam tafsirnya dan juga oleh mereka-mereka para mufassirin seperti Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Seperti para sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Juga Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Juga Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan lain-lain dari mereka para sahabat diriwayatkan dari mereka menafsirkan kalimat ziyadah dalam ayat tadi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman dalil yang ketiga berarti kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, tidak sekali-kali. Innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu dari Rob mereka, mereka terhijabi. Yani terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini pun jadi dalil, jadi hujah bagi ahli sunnah, bagi salafiyun bahwasanya orang-orang beriman pasti tidak terhalang, tidak terhijabi untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberitakan orang kafir terhijabi. Maka orang beriman tentunya tidak sama dengan orang kafir. Apa ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan muslimin dengan mujrimin kata Allah? Abana ja'alul muslimina kal mujrimin? Allah SWT menyatakan demikian. Apakah kami akan menyamakan Orang-orang muslimin dengan orang-orang mujrimin tentunya tidak mungkin disamakan. Kalau orang-orang kafir an rabbihim lamahjubun, mereka terhalang, terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman tentunya tidak terhijabi. Qala rahimahullah ihtajja At-Tabrani wa ghairuhu 'anil Muzani 'anil Syafi'i. Ah, ihtajja syafii rahimahullah berhujjah dengan ayat ini Imam Syafi'i, ini Muhammad bin Idris syafii rahimahullahu taala. Imam ma'ruf yang paling dikenal di Indonesia ini. Wa ghairuhu minal a'immah dan juga lain-lainnya dari para imam-imam berhujah dengan ayat ini ala ru'yati ahli jannah. Berhujah dengan ayat ini tentang adanya ru'yah bagi ahli jannah bahwa penduduk surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Tabrani dan lainnya dari Al-Muzani dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa qala al-Hakim dan berkata al-Hakim haddatsana al-Asam haddatsana ar-Rabi' ibn Sulaiman qala hadartu Muhammad ibn Idris syafii aku pernah hadir di majlisnya Imam Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh Tabrani dengan sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i wa qad ja'athu ruq'ah من as فيها ما ma في fi الله عز وجل كلا إنهم kalla innahum يومئذ rabbihim sudah ketika didatangi secara kertas bertuliskan tentang pertanyaan Bagaimana pendapatmu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala? Kalla, innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu akan terhalangi dari Rob mereka. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Lama hujiba haulai fis sukti كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا Lihat kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika mereka terhalang dari Allah dan dengan kemurkaan, bisukut yakni dengan kemurkaan Allah atau pada kemurkaan Allah maka ini dalil bahwasanya para wali-walinya orang beriman akan bisa memandang wajah Allah dalam keriduan ketika orang kafir terhalang dalam kemurkaan maka orang beriman akan bisa memandang Allah dalam keriduan ini namanya mafhum mukhalafah mafhum mukhalafah kalau orang kafir terhalang Tentunya orang beriman tidak terhalang. Kalau orang kafir terhijabi nggak bisa memandang wajah Allah, maka tentunya orang beriman sebaliknya akan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa terhalang. Demikian wajhul istishhad, sisi pendalilan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa amma istidlalul Mu'tazilah biqaulihi ta'ala lan tarani, adapun istidlalnya orang-orang Mu'tazilah yang menentang dan tidak menerima akidah bahwa mereka akan memandang wajah Allah, mereka berdalil dengan ayat lantarani. Ucapan Allah kepada Musa alaihi salam. Lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa biqaulihi ta'ala atau mereka berhujah dengan la tudrikuhul absar bahwa Allah nggak akan bisa diliputi dengan pandangan Kata Mu'tazilah, ini dalil bahwasanya manusia tidak mungkin akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin penduduk surga akan memandang wajah Allah. Pertama, Allah katakan pada Musa, "Lantarani, engkau tidak akan bisa memandangku." Yang kedua, Allah menyatakan la tudrikul absar. Bahwasanya Allah nggak akan bisa diliputi dengan pandangan-pandangan mata. Ikhwan ketika kita melihat ayat-ayat tersebut, Fal ayatani dalilun alaihim. Ternyata ayat ini merupakan hujah atas mereka. Bukan hujah untuk mereka. Ayat ini bukan mendukung mereka sesungguhnya. Ayat ini justru membantah mereka sendiri. Amal ayatul ula falistidlalu minha ala subuti ru'yat min wujuh. Adapun ayat pertama bantahannya dari sekian sisi. Tetapi sudah adzan. Eh, sehingga waktunya habis untuk membahasnya dan kita bertemu lagi setelah bulan Ramadhan eh, Bagaimana? Eh, harus dibantah secara ringkas dulu. Pertama kalimat lantarani secara sepintas saja. Bahwasanya kalimat lan itu tidak bermakna takbid. Tidak bermakna abadan. Selama-lamanya sampai hari kiamat. Tidak. Apa buktinya? Berbeda antara dunia dengan akhirat. Kalimat lan itu tidak sampai kepada akhirat. Buktinya Allah katakan tentang orang kafir dengan lan walan Mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Iya kan? Ada dalam ayat Al-Qur'an? Walan al-maut. Walan al-mauta. Mereka tidak akan berharap mati. Pakainya lan atau bukan? Lan. Walan Mereka tidak akan berharap mati. Abadan lama-lamanya. Sudah dikatakan lan abadan lagi. Ternyata di neraka mereka berharap mati. Iya kan? Ketika mereka disiksa dalam neraka, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Dengan kalimat, Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Mintakan kepada Rabbmu, matikan kami saja. Berarti kalimat lan bukan untuk selama-lamanya. Allah katakan pada Musa di dunia ketika Musa menyatakan, Ya Allah, arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Allah katakan, lantarani. Engkau nggak akan bisa melihatku. Ya, ini di dunia. Tapi kan lain itu selama-lamanya. Iya, selama-lamanya. Tapi di dunia. Apa buktinya? Ayat tadi. Orang kafir Allah katakan, walanya tamannauhu abadan. Mereka nggak akan berharap mati selama-lamanya ternyata di neraka mereka menyatakan ya Malik lihat di alaina rabbuk. Nanti detailnya akan kita bahas insyaallah dalam kajian mendatang. <laughs> Sehingga kita jawab kalimat lan bukan selama-lamanya. Artinya bicara tentang dunia. Musa ingin melihat wajah Allah di dunia, maka Allah nggak izinkan. Allah katakan engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. <laughs> Adapun di akhirat bisa melihat. Baik, yang kedua, la tudrikuhul absar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak bisa diliputi oleh mata. Dijawab Salah satunya yang paling jelas, yang paling tegas ya, adalah kalimat idrak tidak sama dengan kalimat Ya. Kalau nawara bisa, idrak tidak bisa. Ya. Apa bedanya idrak dengan ee, eh, nazara? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita bingung. Allah menjelaskan semua ya. sehingga kita bisa melihat satu ayat yang mengandung dua kata. Satu ro'a, melihat, dan satu idrok. <laughs> Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun. <laughs> Sampai ketika mereka sudah hampir terkejar. Bani Israel mengatakan pada Musa. <laughs> Dengan mengatakan, Ilna lamudrakun. Apa ayatnya Allah ceritakan? Allah ceritakan falamma tara'a ketika mereka sudah saling melihat jam'an ini. Kata orang-orang yang mengikut Musa, innala mudrakun. Maka dijawab oleh Musa, kalla, tidak. Kita nggak akan yudrakun. Sudah melihat atau belum melihat? Hah? Sudah melihat atau belum melihat? Ketika mereka melihat masukan Fir'aun dan bala tentaranya, berkata kepada Musa, innala mudrakun, kita akan diidrok. Berarti sudah dilihat, tapi belum idrok. Artinya idrak dengan melihat berbeda. Kalau memandang dari jauh sudah terlihat. Tetapi ketika menyatakan pada Musa, innala mudrakun. Kala kalla. Tidak. Kita tidak akan diliputi oleh mereka. Yang diliputi adalah dari segala sisi. Kalau memandang dari satu sisi. Jadi Allah katakan, la yudrikuhul absor. Naam. Sami'na wa ata'na wa amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman kepadanya semuanya dari sisi Rabb kami. Jelas tidak mungkin ada yang bisa meliputi Allah dari segala sisinya tidak akan bisa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi kalau memandang dari satu sisi bisa. Di dalam jannah, di dunia tidak bisa. Di dunia lantara. Tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberitakan, Rasulullah SAW memberitakan dan para sahabat secara ijma juga memberitakan. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah akidah sunnah selalu di atas hujjah yang qat'iyah. Di atas hujjah yang qawiyah. Walhamdulillah rabbil alamin. Allah taufiq al Semoga akidah yang seperti ini membawa kita semangat. Khususnya di bulan Ramadan besok. <laughs> Semangat beribadah, semangat bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat ingin memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa lebih khusyuk. Bisa lebih beribadah dengan semangat. <laughs> Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Balikna Ramadan. Subhanakum bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.